بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام الأكملان والأتمان على سيد المرسلين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد telah lewat bersama kita beberapa poin-poin dan hal-hal yang ينبغي لطالب العلم أن يهتم به قبل أن يعمل beberapa perkara yang sudah sepatutnya dan selayaknya untuk seorang talibul ilm ilmu syar'i memperhatikan dan memberikan perhatiannya secara lebih. Yang terakhir, atau kita telah mengambil tujuh perkara, di mana perkara yang ketujuh adalah mujahadatun nafas wa adamul ya'as berjihad melawan hawa nafsu dan untuk tidak berputus asa kita mengetahui bahwa sesungguhnya an-nafas atau jiwa seseorang di, di mana disebutkan dalam Al-Quran terbagi menjadi tiga jenis atau tiga golongan. Yang pertama adalah an-nafas al-mutmainnah Ya ayyuhan nafs ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Hati atau jiwa yang tenang yang jiwa ini telah terbiasa dengan amalan saleh dengan ketakwaan maka sesungguhnya hati seseorang itu atau jiwa seseorang tergantung atas apa-apa yang hati ini dibiasakan di atasnya. An-nafsu ala ma'uwidat alaiha. Sesungguhnya jiwa ini tergantung dia dibiasakan dalam keadaan seperti apa. Apabila jiwa ini oleh pemiliknya dibiasakan dalam keadaan atau dipaksa mujahadatun nafas untuk senantiasa melakukan takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala maka akan terbentuk, akan terwujud sebuah jiwa yang terbiasa dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi jika jiwa dibiasakan dengan perkara kemalasan, dengan perkara kemaksiatan, maka jiwa ini akan terbiasa dengan hal tersebut sehingga disinilah fungsi dari mujahadatun nafas. Melawan hawa nafsu dan ini bihamdillah menjadi sunnatullah akan menjadi sesuatu yang berat atau perlu untuk dilawan ketika dalam permulaan kita akan tetapi kalau sudah terbiasa maka insya Allah hati ini akan cenderung gampang untuk dibawa kepada sesuatu yang kita telah terbiasa. Yang kedua adalah dari jenis-jenis jiwa atau hati ini adalah an-nafsul lawwamah. An-nafs al lawwamah yang dimana hati ini masih dalam memiliki atau masih ada keimanan di dalamnya yang dia mencela sahibuha apabila melakukan kemaksiatan talumu talumu sahibaha lawamah yang senantiasa mencela hati yang apabila seorang masih memiliki keimanan, masih memiliki rasa khauf dan mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala yang hati ini masih senantiasa diisi dengan zikrullah dan bentuk-bentuk ketaatan yang lainnya, maka hati ini menjadi nafsul lawamah. Artinya an-nafas hati yang senantiasa mencela pemiliknya atau mencela sahibuha apabila melakukan kemaksiatan masih ada tadkir peringatan an-nafsul lawwamah kemudian jenis ketiga dari hati atau jiwa ini adalah an-nafas al-ammarah bisu hati dan jiwa yang senantiasa memerintahkan inna nafsa la amaratum bisu senantiasa memerintahkan kepada kemaksiatan, kepada perkara yang batil. Ini hati yang an-nafs al-maridah yang sakit. Kalla rana ala kulubihim maka nuyak sibun maka sungguhnya hati ini telah tertutup di dalamnya ada ron ada noda hitam yang disebabkan oleh pemilik hati-hati ini sendiri yang membiasakan hatinya atas apa-apa yang mereka lakukan dari kemaksiatan nas'alullah an yusofiyana kulubana wa an yaja'alaha minan nafsil mutmainnah ini tiga jenis dari hati-hati manusia. Baik, kita akan melanjutkan perkara yang berikutnya yang sudah selayaknya untuk seorang talibul ilm memiliki ihtimam. Disebutkan oleh al-muallif, qala al-muallif rahimahullahu taala al amr samin. Perkara kedelapan yang harus diketahui oleh seorang talibul ilm itu adalah al amr samin tadhakkar wandur fi ma'arifika wa fi akronika Hendaklah engkau ini memperhatikan, mengingat, melihat fi ma'arifika orang-orang dekat engkau, orang-orang yang engkau kenali. Ma'arif zamannya ma'ruf dan wafi akronika dan perhatikan juga lihat ini pun sebetulnya berlaku bukan hanya pada seorang talibul ilm. Kita telah mengetahui sekarang poin-poin yang kita baca ini adalah perkara-perkara yang sebetulnya mustarokah, al-umur mustarokah baina talibul ilm wa baina ghairihi minal muslimin. Ikhlas, kemudian mujahadatun nafas dan perkara-perkara lain yang telah lewat. Tetapi seorang talibul ilm dituntut untuk lebih memperhatikan hal ini kita melihat keadaan saudara-saudara kita, teman-teman kita di sekitar kita. Satara anna hunaka man yashuruka sinnan maka sungguhnya engkau akan melihat bahwa di sana ada orang-orang yang lebih muda dari engkau umurnya. Akan tetapi qad hasala aktsar minka ilman. Tetapi sudah mendapatkan memperoleh ilmu lebih banyak dari engkau. Wasatara anna hunaka man yaftakidu daruriyat wahia indaka kamaliyat. Dan engkau akan melihat di sana ada orang-orang yang tidak mendapatkan kehilangan perkara-perkara daruriyat perkara-perkara yang sangat penting, kebutuhan primer. Wahia indaka kamaliyat. Sementara di sisimu, menurut engkau, perkara-perkara ini adalah perkara-perkara kamaliyat, bukan kebutuhan pokok, bukan kebutuhan mendesak, hanya sekedar kebutuhan sekunder atau tersier Namun qad hassala akhtar minka ilman. Orang yang tidak mampu untuk sekedar mencukupkan dirinya untuk membeli baju misalnya atau bajunya sudah lusuh, sudah usang, yang dimana perkara ini sebetulnya perkara yang penting. Akan tapi di sisimu menurut engkau karena sudah memiliki baju yang banyak untuk sekedar makan masih mengais di sana dan di sini menunjukkan orang ini benar-benar memiliki fager atau miskin Wa subhanallah ternyata di mana engkau ternyata dalam keadaan yang serba cukup, serba mampu, ternyata saudaramu ini lebih ternyata lebih telah memiliki ilmu yang lebih banyak dari engkau. Hadhil muqaranah wa hadhil mufaraqah taziduga ila antakuna selahu. Maka perbedaan yang seperti ini, perbandingan seperti ini seharusnya sudah seharusnya taziduka ila antakuna selahu au ahsan minhu. Maka sudah seharusnya perkara yang seperti ini kita mengetahui di sana masih ada saudara-saudara kita yang lebih Alhamdulillah kita diberi diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mampu membeli kebutuhan-kebutuhan kita untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita di sana. Sementara di sana ada saudara-saudara kita yang ternyata di beberapa kebutuhannya masih susah untuk mendapatkannya. Tapi subhanallah saudara-saudara kita yang lainnya ternyata qad hasala aktsar minka ilman, ternyata telah mendapatkan ilmu yang lebih. Maka perkara yang seperti ini seharusnya mengantarkan engkau membuat minimalnya engkau ini seperti dia dalam masalah mendapatkan ilmu. Au ahsan minhu atau seharusnya lebih baik. Karena orang yang seperti ini masih bingung untuk mencukupi kebutuhannya sementara alhamdulillah kita sudah terpenuhi kebutuhannya, maka secara teori kita sudah tidak disibukkan dengan hal-hal yang saudara-saudara kita yang lainnya ternyata masih bingung, masih butuh untuk memenuhi kebutuhannya yang primer. Toh ternyata subhanallah kita akan dapat di sana orang-orang yang jauh lebih miskin atau lebih fakir dari kita memiliki ilmu yang lebih, telah mendapatkan ilmu agama ini lebih, maka pengetahuan kita terhadap perkara ini seharusnya membuat kita minimalnya seperti dia, kalau tidak lebih baik. Wal muhim annaka idza nadharta fi ashabika satarata ma yuzan. Fa al muhim engkau sesungguhnya kalau melihat di antara kawan-kawanmu atau saudara-saudaramu, rekan-rekanmu. Satara tama yuzan akan melihat perkara yang terbedakan. Ternyata orang-orang yang selama ini lebih rendah dunianya daripada kita, di bawah kita, ternyata mereka memiliki kelebihan dalam perkara ilmu, disebabkan ijtihadnya mereka, kesungguhan mereka, kehidupan yang serba sempit, serba kurang tidak menjadikan mereka akhirnya berpaling dari untuk mendapatkan ilmu. Wandur ilaman yakillu angkamalan wa taisiran rizq Perhatikan pula orang-orang yang lebih sedikit harta dan kemudahan dalam mendapatkan rezeki. Wa fi suhulatil asbab Orang-orang yang lebih sedikit, lebih susah untuk mendapatkan sebab-sebab rezeki. Fa'idha ra'aita min ula'ika man qad faqaka ilman. Ternyata kita melihat, engkau melihat dari orang-orang seperti ini yang sudah melebihi kita disebabkan ijtihadnya mereka, kesungguhan mereka, yang dimana perkara doruriat ini pun toh perkara doruriat bukan perkara yang artinya perkara memang kebutuhan pokok sebagian kebutuhan pokok mereka tidak terpenuhi toh pun yang seperti tidak menghalangi mereka untuk mendapatkan ilmu maka sudah selayaknya bagi kita semua yang serba dalam keadaan kecukupan ini sebagai salah satu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk lebih berijtihad dalam talabul ilm. Allah telah memberikan nikmat dalam perkara duniawi ini yang lebih daripada saudara-saudara kita tapi mengapa kita berada posisinya lebih rendah dalam masalah ilmu? Sementara mereka masih bingung, masih memikirkan bagaimana cara mendapatkan pakaian mereka yang layak, makanan mereka yang layak. Kita alhamdulillah serba di atas kecukupan. Tapi kenyataannya ternyata orang-orang seperti ini lebih baik. Qad hasala aktsar minka telah menghasilkan mendapatkan ilmu yang lebih banyak dari kita. Falizaman antashhada himmatak wa antagbitahum wala tahsudahum. Falizaman maka sudah seharusnya wajib bagi engkau wahai talibul ilm untuk semakin meningkatkan himmah dalam belajar himmah talabul ilm dan agar engkau ini ghibtah artinya ghibtah ini adalah bukan hasad, bukan iri tetapi saat kita melihat saudara-saudara kita yang ibadahnya lebih amalannya lebih, ilmunya lebih, ini sudah seharusnya kita merasa untuk lebih atau bisa seperti dia tanpa ada keinginan ilmu atau ibadah yang mereka miliki ini hilang dari mereka. Wa antagbitahum wala tahsudahum. Artinya kita untuk melakukan ghibtah Ar-Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan la hasada illa fisnain. Tidak ada hasad, tidak boleh iri kecuali dalam perkara dua perkara. Ini yang dimaksud hasad di sini adalah ghibtah. Bedanya ghibtah dengan hasad apabila hasad ini adalah seseorang melihat kenikmatan pada saudaranya atau pada orang lain maka dia tidak suka atau dia menginginkan kenikmatan yang ada pada saudaranya ini hilang. Ini hasad. Tetapi kalau ghibtah adalah dia melihat saudaranya memiliki kenikmatan kelebihan, maka dia tidak tidak ada niatan dalam hatinya kelebihan ini hilang kepada saudaranya, tapi dia berusaha untuk mendapatkan kelebihan yang ada pada saudaranya ini tanpa kenikmatan atau kelebihan ini hilang pada saudaranya. Ini adalah ghibtah. Maka sudah seharusnya seorang talibul ilm dalam keadaan yang seperti ini orang-orang lain kehilangan yafkat yaftakidu daruriyat tidak mampu atau kehilangan perkara-perkara hajah-hajah mereka yang penting kita dalam keadaan nikmat yang seperti ini sudah seharusnya kita melakukan ghibtah berusaha untuk kemudian kita seperti mereka. Ini al-amr samin. At-tadzakur wa nadhar ila ma'arifika wa akronika. Qala al-muallif rahimahullah aw hafizahullah taala al-amru tasi' Perkara kesembilan yang sudah seharusnya bagi talibul ilm untuk lebih memperhatikan adalah tartibul awqat. Ini penting, tartib al awqat. menyusun membagi waktunya. Tartibul awqat wa sa'yu fil muhafadha ala lahadati waktika min a'zamil asbabi fi tahsilil ilm. Maka menyusun waktu, membuat agenda dan jadwal wasai dan juga berusaha dalam menjaga detik-detik waktu kita artinya menjaga al-hifat al muhafadha ala hadati waktik artinya memperhatikan agar waktu ini tidak berlalu begitu saja ini termasuk min a'zamil asbab fi tahsilil ilm. Termasuk dari perkara terpenting yang membantu sebab termasuk dari sebab terpenting yang membantu seorang talibul ilm untuk bisa mendapatkan ilmu. Fatalibul ilmi yang bagi an yakuna min abkhalin nas bil waqt. Seorang talibul ilm itu sudah seharusnya menjadi orang yang paling pelit dalam waktunya. Artinya waktu ini tidak disia-siakan. Menjadi seorang yang bakhil, syahih, syuh dalam perkara al-waqt. Waktu tidak disia-siakan berjalan begitu saja, tapi diisi dengan perkara-perkara yang bermanfaat Fatalibul ilmi yang bagi an yakuna min abkhalin nasi bil waqti an yadi'a sudah. Untuk kemudian waktu ini berjalan begitu saja sia-sia, sudah sia-sia. Wa an yakuna min akramin nas fi badlil ilmi wa naf'in nas dan untuk menjadi orang yang paling karim orang yang paling dermawan. Akrom di sini artinya karim, di sini al karom e, eh, bukan mulia tapi apa dermawan atau yang seperti itulah. Wan yakuna min nas fi badlil ilmi wa naf'in untuk menjadi orang yang dermawan menyumbangkan waktunya, ilmunya dan yang lainnya dalam rangka fi badlil ilm. Mencurahkan segala kekuatannya dalam rangka ilmu dan memberikan manfaat kepada manusia. Fandur fi awqatik. Maka lihatlah di waktumu. Perhatikan dalam sehari. Wakam yadi'u minal awqat bila tahsil Berapa banyak dari waktu kita yang terlewat begitu saja tanpa ada tahsil, tahsilul ilm. Kita perhatikan introspeksi pertama dari kita bangun tidur sampai kemudian di malam harinya masing-masing dari kita melihat seberapa banyak waktu kita yang telah kita curahkan ataukah di sana masih ada waktu-waktu kosong yang terlewat begitu saja tanpa adanya tahsil. Berjalan begitu saja tanpa kita mendapatkan faedah sebuah ilmu. Entah itu dari sisi akidah atau fikih atau manhaj atau muamalah wa bi khasah min dzalika syab al haris ala tahsil dan terkhusus dari seorang remaja, seorang pemuda yang haris alat tahsil. Ini sifat seseorang yang haris, memiliki semangat, memiliki keinginan yang luar biasa untuk mendapatkan ilmu, maka dia senantiasa akan mengkoreksi dirinya dan waktunya. Sudahkah waktunya ini dipergunakan sepenuhnya untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat? Di sini bukan berarti kemudian kita tidak boleh untuk melakukan perkara yang mubah. Tidak. Silahkan kita melakukan perkara yang mubah. Kita tidak mungkin mengharamkan apa-apa yang Allah halalkan. Tetapi semua itu fi hududi. Semua itu pada batasan-batasannya. Dan juga kita harus pintar memanfaatkan perkara-perkara yang mubah kita mengetahui bagaimana sebagian salaf berkata, ibadah inda jahil itu ada wal ada indal alim ibadah artinya seorang yang jahil dan memiliki ilmu itu ibadahnya itu akhirnya menjadi sebuah adat menjadi kebiasaan dia melihat manusia berpuasa Ramadan ya ikuti tanpa kemudian dia ada istihdar menghadirkan atau tajdi dunia melihat orang sholat ya dia ikut akhirnya ibadahnya sekedar sebuah adat kebiasaan tetapi adatul alim adatnya, kebiasaannya seorang yang alim, seorang yang tafaton memiliki sifat fatona memiliki ilmu, mengetahui tentang Allah, ma'rifatullah, itu menjadikan adatnya itu adalah ibadah. Artinya tidurnya dia, pembicaranya dia dengan kawannya, makan dan minumnya, dia mengetahui ini bisa menjadi poin-poin yang menghasilkan bagi diri, bagi dirinya atau bagi akhiratnya. Dia niatkan adatnya ini menjadi ibadah. Pembicaraan dia dengan kawannya, dia niatkan dalam rangka ini takliful kulub lillahi ta'ala maka akan menjadi ibadah makannya dia dia niatkan ini untuk ibadah dengan makan ini dia memperkuat jiwanya dengan itu tidak sakit dengan itu dia mampu untuk kemudian membaca Al-Quran melakukan ibadah makannya menjadi ibadah pun tidurnya pun dia niatkan lillahi ta'ala untuk menjadi ibadah akhirnya semua perkara yang mubah karena dia niatkan lillahi ta'ala dia memiliki pemahaman yang cerdas ma'rifatullah dia ketahui dengan baik maka perkara-perkara yang mubah ini pun akhirnya menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi dia ini pula yang seharusnya dilakukan oleh seorang talibul ilm seorang muslim fadlan an ilm memanfaatkan waktunya dalam perkara-perkara yang memang semuanya itu bermanfaat perkara yang mubah kalau kita niatkan lillahi ta'ala akhirnya menjadi perkara ibadah olahraga kita kalau kita niatkan untuk kemudian badan ini menjadi sehat ini juga ibadah fa inna li jasadika alaika haqqan karena sesungguhnya engkau memiliki kewajiban terhadap jasadmu, terhadap badanmu. Ini memiliki hak. Kalau kita niatkan untuk lillahi ta'ala, maka menjadi ibadah. Yaqulu ba'du salaf, Iza marra alayya yaumun lam azdad fihi ilman fala kali fidali kali yaum. Ini bagaimana salaf mereka betul-betul perhatiannya terhadap waktu sampai-sampai kalau berlalu terhadapku satu hari yang aku di situ tidak bertambah ilmuku maka sungguhnya aku tidak mendapatkan barokah Fala kali fidali fi Maka tidak ada barokah padaku di hari itu. Menunjukkan penyesalan mereka. Barokah apa yang lebih besar daripada ilmu? Ini tentunya haula al-qaum as-salaf yang kita dituntut untuk mengikuti mereka Wa nukila an Amir ibni Qais anna rajulan qala lahu kallimni. Faqala lahu amsik asyams. Nah, dinukilkan dari Amir ibni Qais ada seorang yang bertanya atau berkata kepada dia, "Kalimni, ajalah aku bicara." Maka berkata Amir bin Qais ini, "Pegang itu matahari." Selesai. Artinya mau berbicara berbicara yang apa? ya menghasilkan faedah tapi pembicaranya sia-sia Kalim nih, aja aku bicara katakan kepadaku suatu pembicaraan pegang itu matahari selesai artinya apa coba bisa nggak nggak usah biar nggak usah ngomong banyak-banyak amsik syams Hah? mungkin nggak mungkin sudah biar dia mikir kita selesai nggak banyak ngomong ah, ke sana dan kemari tanpa pembicaraan yang kurang bermanfaat ini artinya hirsnya para salaf, bagaimana para salaf betul-betul memperhatikan masalah tahsilul ilm itu di dalam dakwah al-awqat hatta detik-detik dari waktu betul-betul diperhatikan. Wa yaqulul Hafidh Ibnu Jauzi rahimahullah wasifan halahu idha betuliya bi ziyarati man yashgol waktahu bila naf'in dan Al-Hafidh Ibn al Jauzi rahimahullahu taala dia berkata mensifati keadaannya kalau dia di di apa namanya diuji ha, dengan kedatangan dengan ziarahnya orang-orang yang kira-kira bisa menyibukkan waktunya tanpa manfaat Maka dikatakan di sini fa'adatu a'malan tamna minal muhadatsah li awqati liqaihim li alla yamdi zaman farigon. Maka aku mulai mempersiapkan beberapa amalan-amalan yang bisa mencegah aku dari muhadatsah pembicaraan yang sia-sia saat bertemu dengan mereka agar waktu ini tidak berlalu kosong begitu saja. tu minal musta'id ihim. Maka aku jadikan aku bersiap-siap untuk bertemu dan mereka dia tidak menolak. Ada orang menziarahi dia datang, tidak menolak tapi dia mikir dengan ziarahnya ini kira-kira bisa menghabiskan waktu pembicaraan yang kurang bermanfaat maka aku mulai menyiapkan ah, kita ilgak atau kita ilkaghid wabariil aklam ini potongan dari kaghid ini suatu alat untuk menulis wabariil aklam bari ini adalah baroyah baroyah ini apa uh, la ilaha illallah atau orotan ha, orotan pensil wahasmid dafatir dan disiapkan kitab-kitab ini pokoknya peralatan menulis disiapkan fa inna hadil asyala buddha minha karena perkara-perkara ini harus nggak bisa seorang talibul ya minimalnya ada daftar ada pensil ada ya peralatan untuk menulis untuk mencatat wala tahtaj ila fikir wa huduri qalb dan yang perkara seperti ini tidak butuh untuk berpikir dan menghadirkan hati fa'arsattu hali awqati ziyaratihim aku, maka aku siapkan segala hal ini nah, kalau mereka datang berbicara ya silahkan mereka berbicara tapi Ibnu Jauzi ini sambil menyiapkan peralatan tulisnya menyiapkan buku-bukunya karena memang untuk talabul ilm kita butuh persiapan kolam, persiapan buku. Saat mereka datang, bukunya dirapikan, nah, kolamnya. Mereka ngomong silahkan mereka berbicara, tetapi waktu ini sama Ibnu Jauzi dipersiapkan untuk hal-hal yang ini. Jadi sehingga selesai tamunya mau belajar atau mulai mengajar setelah sudah siap, kitabnya sudah tertumpuk rapi, kemudian kolamnya sudah siap untuk dipakai menulis. Nah ini, bagaimana hirsnya para salaf untuk waktu ini tidak berlalu dan tidak tafrid, tidak ifrat pula. Artinya saat ada seorang mau ziarah tidak mungkin kita akan menolaknya. Jangan terus kemudian, waduh anak sibuk, afwan ya akhi jangan sekarang. Tidak tetapi silahkan datang, tafadhol. Tapi afan anak lagi silahkan berbicara. Anak menyiapkan kitab, menyiapkan buku. Menunjukkan hirasnya para salaf agar waktu ini tidak berlalu begitu saja. Qala al-muallifu hafizahullah ta'ala fa'auqatuna kathirah. Maka waktu-waktu waktu-waktu kita ini pada hakikatnya banyak walhamdulillah walakin nahtaju ila tartibiha akan tapi kita ini butuh untuk me mengatur waktu kita ini penting waktu sebetulnya banyak tapi kalau kita tidak mengaturnya nikmatani magbunun fihima kathirum minan nas as-sihhatu wal farag dua perkara yang banyak tertipu manusia. as wal farag. Memiliki diberi nikmat sehat. Ini kita sering tidak sadar bahwa nikmat sehat ini adalah nikmat yang luar biasa. Sadarnya kalau pas kita sakit, kehilangan nikmat ini baru kita sadar. Ternyata subhanallah nikmat itu sehat atau sehat itu adalah nikmat. Begitu juga waktu luang. Saat kita sudah sibuk, baru kemudian ya laitani. Nah, kalau seandainya, kalau seandainya. Laitas syabab ya'udu yauman fa'ukhbirahu bima fa'alal masyid. Kalau seandainya ini waktu muda kembali, maka akan aku kabarkan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang tua. Akhirnya kalau sudah sibuk, sudah sakit baru kemudian sadar. Wa nas yata'adzar bi'adamil barokah fil wakat Sebagian manusia mencari-cari uzur beralasan katanya waduh ini nggak ada waktunya kita nggak barokah. Wa yuqalu li hadza wa amsalihi al barokah mawjudah barokah ada. Lakin al ma'asi wal faudawiyah tahjabuha. Sebetulnya barokah ini ada. Insya Allah waktu kita ini Allah akan berikan barokah kepada kita. Tapi yang penting, nah ini ada sebetulnya, tapi maksiat. Wanaudzubillah dan faudawiyah. Tawarnya faudawiyah ya. Faudawiyah ini artinya apa? Eh, fauda. Fauda ini eh, nggak nggak teratur, acak. Nah ini. Waktu kita kalau tidak teratur, kita tidak susun, tidak diatur, nah ini carut marut. Ini yang akhirnya menyebabkan barokah ini tidak ada. Kita mau belajar sholat loh subhanallah sudah waktu isya, sudah maghrib. Padahal waktu mulai fajar sampai maghrib banyak, tapi karena tidak diatur, tidak dijadwal, ini yang akhirnya menyebabkan akhirnya kehilangan barokah dari waktu ini. Walau nadarna fi hali ba'di masyayikhina. Di sini mu'alif me me mengatakan kalau seandainya uh, kita melihat keadaan sebagian dari ulama kita maka serati masyaghilihim bersamaan dengan banyaknya kesibukan para ulama hasunat tartib fi awqatihim dalik tapi waktu mereka ini diatur dengan baik segala jadwal dars atau yang lainnya ini sudah ada susunannya tersendiri. Jam-jamnya sudah ditentukan. Ini yang membantu akhirnya bagaimana para ulama bisa sabar. Fathul Bari sama Ibnu Hajar ditulis 25 tahun bisa berjalan. 25 tahun kalau kita mungkin mau menyusun satu satu taklif atau apa kemudian bosan atau malal. Al Imam Muslim pertama kali menulis memulai kitabnya Sahih Muslim itu muncul rasa bosan. Tapi subhanallah jadi, kitab jadi 7000 hadis, kurang lebih 7000 hadis dalam kitab Sahih Muslim tertulis. Dan sekarang menjadi salah satu umdah nah, dari umdah-umdah Islam. Artinya yang membantu kita untuk kemudian bisa melaksanakan amalan secara istiqomah ini adalah disusun waktu ini. Jangan kalau sudah semangat, belajar menghafal Quran kalau sudah futur hilang lepas tidak ditentukan waktunya jangan kemudian lagi semangat terus lima jam sehari lagi asik ini ya ente jangan terlalu ngoyo ndak lagi semangat boleh memang semangat tapi dibuat waktu-waktu ini dibuat jangan kemudian lapas lagi semangat kemudian disikat semuanya untuk yang dia semangat. Jangan mas, orang soalnya nanti akan ada fatrah. Innalikuli abdin syarrah, walikuli syarrah fatra atau innalikuli abdin syirrah. Walikuli syirrah fatra. Sungguhnya setiap manusia itu ada masa-masa syirrah, artinya semangat. Tapi jangan lupa, di setiap masa-masa semangat itu juga ada fatrah. Ada masa-masa futur, ada masa-masa kita lemes, capek sehingga jangan kemudian disikat pukul kalau pas lagi semangat banyak jangan diatur tetap untuk hafalan Quran jam sekian dan jam sekian untuk kemudian mutolaah jam sekian dan sekian terus hari-hari ini diisi dengan waktu yang teratur di sini disebutkan li'annahum a'tau kulladhi haqqin haqqahu wa mustahaqqahu bi taufiqillahi jalla wa ala awalan thumma bi inayatihim wa bi awqatihim sanian maka mereka para ulama ini karena sesungguhnya sudah memberikan kulladhi hakin masing-masing pemilik hak sesuai dengan haknya orang waktunya berhak sekian ya sudah di, di, diberikan waktu ini sesuai dengan haknya. Badan kita memiliki hak, kita berikan hak kita. Keluarga kita memiliki hak, kita berikan tapi sesuai dengan porsinya. Maka bitaufikillah awalan, maka yang seperti ini terjadi, mereka mampu untuk menyelesaikan sekian banyak tugas mereka, taklifat, kutub-kutub mereka, daras-daras mereka, itu pertama bitaufikillah, tentunya dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Summa dan kemudian dengan perhatian mereka terhadap waktu mereka. Ini penting. Bagaimana kita dituntut untuk memperhatikan waktu. Qala al-muallifu hafizahullah ta'ala al-amrul ashir. Perkara ke-10 adalah tikrar ma hasalta ilmi sawaun kana mahfudhan au mafhuman au makruan mengulangi apa-apa yang engkau telah dapatkan dari ilmu ini entah itu perkara yang dihafal atau itu perkara yang dipahami atau perkara yang dibaca Buktinya yang gampang sekali adalah masalah Al-Quran, kalau kita tidak murojaah terus, tidak diulang-ulang, maka Al-Quran ini akan, hina, akan hilang. Innahu la asyaddu tafallutan minal ibil min ekaliha Quran ini akan cepat hilang kalau kita tidak memurojaah. Maka diulang terus. Dan ini berlaku bukan hanya pada Al-Quran, pemahaman kita dalam memahami suatu ilmu pemahaman ini lebih penting daripada sekedar kita menghafal ini pun harus kita ulang-ulang terus kita memahami bahwa suatu ilmu itu seperti ini pemahamannya ini pun harus kita terus kita ulang-ulang maka kalau tidak maka pemahaman ini pun akan sirna nah, ini penting seorang talibul ilm untuk senantiasa terus mengulang pemahamannya bacaannya dan hafalannya. Wadzalika li'anna tikrara syai'i yaziduhu rusukhan fi dhihin. Maka yang demikian itu adalah karena pengulangan sesuatu secara kontinu itu akan menambah rusuh, menambah ah, apa namanya rusuh atau ah, ya rusuh ya apa ah, melekat Ah, di di di apa namanya di hati dan di otak karena tempatnya uh, akal itu sebetulnya tempatnya di mana? Hah? Tempatnya akal di mana? Di otak atau di hati? Di hati bukan di, di bukan di otak. Enam. Yaqulu ba'du ulama'i ulumil Qur'anil Karim. Berkata sebagian ulama ulama eh, Al-Qur'anul Karim, man hafidha bi sur'ah nasiya bi sur'ah. Barang yang menghafal cepat nasiya bi sur'ah ya juga cepat lupanya. Wa man khatama fi khamsin lam yansa. Barang siapa yang menyelesaikan Al-Quran dalam waktu lima hari, artinya setiap lima hari dia selesai. Ini tentunya dengan tajrubah ya. Setiap lima hari dia ulangi, lima hari ulangi. Lam yansa, tidak akan lupa. Ini uh, eh, mujarab kalau kita temui di Jaziratul Arab beberapa bagaimana torikoh dari para orang untuk mengetahui salah seorang ulama kita sahib Adwal Bayan Syekh Muhammad Ashingkiti Syana kita itu memiliki torikoh yang terbukti ampuh apabila ingin menghafal Al-Quran tidak akan lupa mereka mengulangi satu halaman atau satu ayat ini ratusan kali, ada yang 700 kali, ada yang 600 kali, ada yang 500 kali. Dan ini terbukti mujarab. Coba antum menghafal Al-Qur'an, menghafalkan satu ayat atau setengah halaman atau seperempat halaman tanpa antum niat untuk menghafal. Baca 700 kali diulang-ulang. Tanpa ada niat untuk menghafal ini otomatis akan apa namanya akan lengket dengan sendirinya coba buktikan pingin mungkin Al-Qurannya atau hafalan hadisnya pakai caranya sana kita singkitiun Hah? tapi memang butuh mujahad itu nafas ini memang berat siapa yang mau ngulang-ulang 700 kali tapi kalau bisa sudah antum eh, anak mendapati di diaman sana bagaimana seorang guru mudaris Al-Qur'an itu anak bertahun-tahun di sana tidak melihat orang ini membuka Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, muroja. Tapi dia kalau mentasmi itu tidak pegang Al-Qur'an, dia cuma diam begini saja. Ada yang salah dia bilang akhtakta, yang betul seperti ini, seperti ini. Tapi ternyata saat kita tanyakan, dulu dia 10 tahun di, di Somal, di negerinya, itu dipaksa oleh arah mudarisnya untuk membaca dan menulis. Nah, di kertas kertas ini dulu di, di, di, di papan itu diulang sama dia berapa ratus kali. Kemudian sambil membaca. Ini kalau sudah seperti ini kita nggak usah ngoyo untuk kemudian menghafal, otomatis akan lengket sendiri ini. Pingin hafalannya kuat? Coba seperti ini. Nah, taib. E, mungkin karena sudah terbatasnya waktu, kita cukupkan sampai di sini. Ini ada pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ustadz, apakah hukum mengikuti ujian persamaan dalam kurung kejar paket Tolong jelaskan kepada kami dengan catatan bahwa pelaksanaannya terdapat ikhtilat. Ini tanyakan yang lebih tahu, karena terus terang nggak tahu bagaimana ujian persamaannya secara mendetail. Tanyakan kepada ustadz yang tahu wakilnya, anak nggak tahu gimana nih ujian persamaan. Nah, Nggak tahu bagaimana, anunya nggak tahu anak. Kejar paket. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rabbil alamin.